السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي أعزكم الله Alhamdulillah Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Mempertemukan kita kembali Dalam pembelajaran bahasa Arab Yang mana pada Ahad yang lalu atau pada pekan yang lalu kita eh, Sempat terhenti Dan insya Allah Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita pada Ad-Darsul Khamisu. Ad-Darsul Khamis. Pelajaran yang kelima. Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima. Safhah sittatun wa ishrun. Safhah halaman sittatun wa ishrun. Halaman 26. Wa alhamdulillah. Ad-Dars Al-Khamis hada qad qara'nahu Pelajaran kelima ini sudah kita baca dan sudah kita baca pula beberapa latihan-latihan setelahnya. Tapi tidak mengapa, insya Allah malam ini kita akan mengulang sedikit sebelum kita lanjutkan pelajaran ke halaman berikutnya. Dan Ana harap mudah-mudahan pada satu pekan yang lalu antum baik yang di studio maupun ikhwan dan akhwat yang di rumah yang ikut bersama kita mempelajari bahasa Arab ini uh, murajaah di rumah. Karena kemarin kita sempat terhenti dan ini satu kesempatan sebenarnya untuk mengulang pembelajaran. Mengingat pembelajaran kita sudah cukup banyak. Dan Ana yakin banyak sekali mufradat atau kosakata yang telah kita e, temukan dalam buku ini. Maka untuk memudahkan antum untuk mengikuti pembelajaran berikutnya adalah antum memiliki modal dari kosakata yang telah kita pelajari. Jadi sepertinya ana sering sebutkan, eh, ana tidak ingin antum yang sudah lama belajar lebih-lebih dari awal pembelajaran kita dari halaman pertama buku ini Ketika sampai ke halaman 26 ini, atau nanti halaman-halaman berikutnya, antum setiap hari seakan-akan baru seperti dan jerit. Murid baru. Baru belajar saja. Seakan-akan baru hari itu antum ikut. Karena semua mufrodat yang kita terpelajari antum telah hilang di, di kepala kita. Ini ini tidak benar. Ini pembelajaran yang sangat tidak efektif. Baik bagi anak dan juga bagi antum. Bagi anak karena anak akan kesulitan mengulang kembali makna-makna kalimat yang telah kita pelajari antum tanyakan lagi dan lebih-lebih bagi antum yang eh, kesulitan dalam menerima pelajaran padahal semua mufradatnya atau sebagian besar mufradatnya katanya sudah kita pelajari maka tidak bosan-bosannya kita tekankan kepada ikhwan dan akhwat baik yang di studio maupun di rumah yang ikut bersama kita dalam pelajaran bahasa Arab ini untuk terus murajaah. Jika ada kesulitan memahami makna satu kalimat atau kata misalnya, dan antum tidak punya kawan di dekat antum yang juga sama-sama belajar bahasa Arab, maka mungkin antum bisa hubungi Radio Roja atau hubungi Ana melalui HP. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa ditanyakan berapa nomor HP-nya. Silakan dibuka bagi antum yang ingin menanyakan eh, pelajaran-pelajaran yang telah lalu, maka silakan. Ini penting. Baik. Uh, kaifa halukum ikhwan di studio? Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah taib. Antum ma'akum al-kitab kullukum Antum semua bawa buku kan? Taib. Unzur safha 26. Lihat halaman 26. Nuraji awalan. Kita murajaah dulu baru setelah itu nabda fi darsin jadid. Taib ad-darsul khams. Unzuru ila al-kitab. Unzuru ilal kitab. Antum semua lihat bukunya. Ad-Darsul Khamisu. Bagi antum yang di rumah, segera menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat hal hal yang kiranya perlu dicatat. Taib. Unzuru ilal kitab wastami'. Unzuru ilal kitab wastami'. Dengarkan, <clears throat> lihat bukunya lalu dengarkan baik-baik. Di sini uh, huna al-hiwar huna dialognya di sini yaduru naman ya ikhwan terjadi dengan siapa dengan siapa di sini? Terjadi antara ah ya duru bayna Sa'idun wa Yasirun wa Aliyun. ada kedalik? Nah, fihi fi hadzal hiwar salatatu uh, eh, ashkhas. Di dialog ini ada tiga orang yang saling berdialog. Baik. Unzur. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? أكتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد لا هذا كتاب حامد أين كتاب محمد أين كتاب محمد هو على المكتب هناك هو على المكتب هناك أين دفتر عمار أين دفتر عمار هو على مكتب المدرس هو على مكتب المدرس قلم من هذا يا علي قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس هذا قلم المدرس Aina hakibatul mudarrisi? Aina kitabu afwan? Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Taib. Ana atakit annakum fahimtum insyaallah al-hiwara. Ana atakit ana yakin antum fahimtum al-hiwar insyaallah. Antum paham semua dialognya. Lakin la ba'sa an nuraji awalan wa nata'akkad min fahmikum. Tapi tidak mengapa kita akan sedikit uh, mencoba antum menterjemahkan satu persatu kalimatnya. Kita mulai dari uh, dialog yang pertama dari Sa'idun. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru tajiman tayahi. Apakah apakah kitab apakah ini kitab Muhammad? Ya Yasir. Ya Yasir. Mana ya Yasir? Wahai. Wahai Yasir. A. Mana A huna A? Apakah? Apakah? Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Hada ini. Ya Yasiru, wahai Yasir, apakah ini buku Muhammad? Wahai Yasir, jawabannya la. Hada kitabu Hamidin. La. Hada kitabu Hamidin. Terjemahan tanya akhi. La. Tidak, ini bukunya Hamid. Tidak, ini bukunya Hamid. Aina kitabu Muhammad? Terjemahan tayahi. Aina kitabu Muhammad? Aina kitabu Muhammad? Di hmm. mana kitabnya Muhammad? Di mana bukunya Muhammad? Ahsant. Huwa alal maktabi hunaka. Bagaimana huwa? Dia alal maktabi Bagaimana alal maktabi Di atas meja. Di atas meja hunaka. Bagaimana hunaka? Di sana. Jadi di mana bukunya Muhammad ya, ikhwan? Dia di atas meja di sana. Berarti menunjukkan mejanya jauh dari hadapan Yasir. Kita lanjutkan. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Man yutarjim lana? Siapa yang menerjemahkan? Aina daftaru Ammarin? Ah, di mana buku tulisnya Ammar? Ah, jawab huwa ala maktabil mudarrisi. Uh, ah, terjem ikhwan. Iya, di atas meja guru. Di atas meja guru. guru. Ayo antum jami'an ajibu ya ikhwan. Baik. Qala man hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha ya Ali? Terjemah ya ikhwan. Pulpen siapa ini? Pulpen ya siapa ini wahai Ali? Jahit. Hadha qalamul mudarrisi. Ini pulpennya Pak Guru. Taib. Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tasnya? Di mana tasnya Pak Guru atau guru? Hiya tahtal maktabi. Tas itu iya, di bawah Ah, Dia atau tas itu di bawah meja. tahta di bawah al, al maktab meja. Eh, satu pertanyaan, soal wahid ya kawan. Nah, ini soal. mana huna uh, fi kalam Ali hada, untuk melihat di perkataan Ali ini. mana yasta'mil hiya? <clears throat> mana Ali yasta'mil hiya? Kenapa Ali menggunakan hia bukan huwa? Ajibu ya kawan. Ajibu. Ajib semua, jawab. Ah, man ya'rif? buto. Ah, di, di mana tamar butuhnya? Karena hia ini kembali ke siapa ya, kawan? ke hakibah kembali ke hakibah. kertas sedangkan tas ini atau hakibah ini ada tanda e, bahwa ini isim muannas apa tandanya ikhwan tak marbutoh sehingga jika ada tak marbutoh maka kita menggunakan hia bukan huwa Antum kalau lihat sebelumnya kolam di sini menggunakan apa kolam di sini? Hada. Hada bukan hadi Juga antum lihat daftar menggunakan apa daftar di sini? Huwa atau hiya atau hada? Huwa ya kawan. Huwa. Unzur al-kitab ya Syekh. Al-maktab, antum lihat al-maktab <clears throat> atau uh, kitab menggunakan hada apa hadi, ya kawan? Hada. Hada. Anak tes antum semua. Kalau anda bilang mushafun, kita menggunakan huwa atau hiya? Mushafun. Huwa. Ah, huwa. huwa. Dimana? Kenapa huwa? لأنه مذكر Karena muzakkar. Karena mushaf itu isim muzakkar. Kenapa dinamakan isim muzakkar? Karena tidak ada Tak tanda marbutoh. dia muannas tak marbuto. Ini penting sekali untuk diingat. Baik. Nastamir. Kita baca sama-sama ya, ikhwan. Naqra jama'atan. Hayya ikhwan. Istami'u thumma kariru. Antum yang di rumah juga tafadhal. Hayya ikhwan. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. كتاب محمد هذا يا ياسر Baik. لا هذا كتاب حامد لا هذا كتاب حامد أين كتاب محمد أين كتاب محمد هو على المكتب هناك هو على المكتب هناك أين دفتر عمار أين دفتر عمار هو على مكتب المدرس هو على مكتب المدرس قلم من هذا يا علي قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس هذا قلم المدرس أين حقيبة المدرس أين حقيبة المدرس هي تحت المكتب هي تحت المكتب طيب أنا أريد واحد منكم يقرأ أنا من satu orang باشا من يقرأ أنت تفضل يا أخي أكتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد نعم أين كتاب محمد هو على المكتب هناك جيد أين دفتر عمار هو على مكتب المدرس نعم قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس نعم أين حقيبة المدرس أعيد يا أخي هقيبة أين حقيبة المدرس دا مدا مدرسي. مدرس و- وضح الدال هذا أنت menjelaskan lagi dalnya sekali lagi. أين حقيبة المدرس طيب هي تحت المكتب جيد أحسنت طيب ما واحد آخر يقرأ satu lagi من يقرأ siapa yang baca تفضل يا أخي كتاب محمد هذا يا يا ياسر لا هذا كتاب حامد نعم أين كتاب محمد <coughs> هو على المكتب هناك نعم أين دفتر عمار هو على مكتب المدرس نعم قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس هذا هذا قلم المدرس قلم المدرس هذا قلم المدرس مدرس مدرس جيد أين حقيبة المدرس dalnya antum sambung dengan ra mudarrisi أين حقيبة المدرس جيد هي تحت المكتب أحسنت بارك الله فيكم طيب الأخير satu lagi nah, terakhir من يقرأ تفضل تفضل يا أخي تفضل كتاب محمد, محمد هذا يا ياسر لا ها هذا كتاب حامد نعم Aina kitabu Muhammadin Huwa alal maktabi hunaka Jayid Aina daftaru Ammarin Huwa ala maktabil mudarrisi Nah Qalamu man hada ya Aliyu Hada qalamul mudarrisi Jayid Aina hakibatul mudarrisi Hiya tahtal maktabi Hiya tahtal maktabi ana Sa'id الآن أنا سعيد أنتم من يا إخوان ياسر وعلي وعلي أكتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد أين كتاب محمد هو على المكتب هناك أين دفتر عمار هو على المكتب المدرس قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس أين حقيبة المدرس هي تحت المكتب طيب أنتم الآن من آه سعيد ياسر سعيد سعيد وأنا ياسر, ياسر وعلي طيب تفضل أنتم تفضل كتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد أين كتاب محمد هو على المكتب هناك أين دفتر عمار هو على مكتب المدرس قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس أين حقيبة المدرس هي تحت المكتب أحسنتم طيب أنا أريد اثنان أريد اثنين من منكم أنا minta dua orang dari antum Wahid yakum maqam Sa'id satu orang eh, menjadi Sa'id wal akhar yang lainnya menjadi Yasir wa Ariyun Anta ya akhi anta ya akhi kiri anta Sa'id من يا من ياسر أنت ياسر وعلي تفضل يا أخي الكريم أكتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد أين كتاب محمد هو على المكتب هناك أين دفتر عمار هو على المكتب المدرس جيد قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس أين حقيبة المدرس هي تحت المكتب أحسنت بارك الله العكس sekarang gantian antum yang tadi menjadi Yasir dan Ali sekarang menjadi Sa'id wa anta Yasir tafadhal ya akhi الكريم أكتاب محمد هذا يا ياسر لا هذا كتاب حامد أين كتاب محمد هو على المكتب هناك أين دفتر عمار هو على مكتب المدرس قلم من هذا يا علي هذا قلم المدرس أين حكيبة المدرس هي تحت المكتب جيد يعني في الحقيقة يا إخوان sebenarnya al-hiwar huna uh, dialognya di sini minal mustahsan an yuhfaz. Sebaiknya di dihafal. Dan anak ingat ketika dulu pertama kali belajar bahasa Arab uh, dengan metode seperti ini, guru kita itu melazimkan kita untuk menghafalnya dan ini begitu besar manfaatnya begitu besar manfaatnya nah, bukan hanya sekedar bahasa arab, tapi juga ilmu-ilmu yang lain Bagaimana antum tahu dalilnya eh, satu masalah? Tentu dengan cara menghafal dalilnya. Nah, ini penting dalam ilmu ilmu syar'i dan juga bahasa Arab, hafalan begitu penting. Kalau antum tidak tidak hafal tidak mengapa, asal antum sering muraja. Nah, lagi-lagi kata kunci yang sering kita sebutkan dalam pembelajaran ini apa ya, kawan? Murojaah. Ana aku laha, ana aku lakum mi'ah marrah. Ana akan bilang ingatkan antum ini 100 kali. Penting ini. Muraja karena e, selama sekitar 5-6 tahun mengajar bahasa Arab ini e, satu hambatan yang begitu apa namanya begitu besar yang sering kita hadapi ketika mengajar adalah at-talib la, ya-, la Muridnya tidak tidak muraja. Akhirnya setiap hari kita bagaikan baru saja belajar bahasa Arab. Ini anak sering sering ulang karena ini satu hal yang sering kita dapatkan yang paling menghambat pembelajaran bahasa Arab kita. Jadi diusahakan antum baik yang di studio maupun ikhwan dan akhwat yang di rumah e, <clears throat> eh, muraja. Baik, kita masuk tamari ini. Sebenarnya sudah kita baca ini ya. Ini fil haqiqah yani qara'nahu. Sudah kita baca sebenarnya, tapi la ba'sa an nuraji awalan. Thumma nastamir ila e, eh, safhah Setelah itu kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Man yaqra' tamarin hada? Tamarin man yaqra'? Saling baca latihan-latihannya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ma mana ajib anil as'ilatil atiyah? Ajib, jawablah an dari al-as'ilah soal-soal al-atiyah. Ma mana al-atiyah ya ikhwan? Berikut ini. Berikut. Ahsan. Ahsan. Di bawah. طيب atau di bawah ini berikut atau di bawah ini طيب من يقرأ أنت آه، نريد أن يكون على الترتيب أنت واحد وأنت الثاني وأنت الثالث وأنت الرابع ها- وهكذا فهمتم Fahim. أنا ingin urutannya secara, secara ini secara urutan أنتم dulu ya أخي الكريم أنت إمامنا فضل فضل يا شيخنا أين كتاب محمد هو على المكتب هناك هو على المكتب, على المكتب هناك. هناك seakan-akan antum ditanya ya أين كتاب محمد هو على المكتب هناك طيب ada ada jawaban lain هل هناك جواب آخر يا أنت يا أخي الكريم ada jawaban lain akhi selain yang disebutkan al-akh qablak saudara kita sebelum antum Nah, mana satu yang ujib jawab ukhra. Sami bisa memberikan jawaban yang lain. Kalau tadi ayat kita Abu Muhammadin huwa al maktabi hunak. Bisa juga kita jawab huwa tahtal maktab. Nah, sahih ikhwan, sahih wala la? Sahih. Sahih. Sahih. Jawab sahih alhamdulillah. Atau antum katakan? Nah, apa lagi misalnya jawaban yang lain? Wa al syarir. Huwa al kursi. Mungkin. Huwa fil ghurfati. Gunakan kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari. Huwa fil haqibah. Huwa fil haqibati mungkin. Alhamdulillah. Jayid ahsan. Baik. Tidak tidak ini tidak terpaku dengan jawaban dialog ya kawan ya. Baik. Tidak mengapa antum jawab dengan jawaban sesuai dengan dialog, tidak mengapa, tapi usahakan ada semacam eh, apa namanya inisiatif dan juga kreativitas di sini. Anda minta antum ba- jawab dengan jawaban yang yang eh, apa namanya yang sudah kita pelajari. Baik. Aina الثاني ikhwan? Anta اقرأ أين دفتر عمار Ammarin atau Ammarun? Ammarin. Oh. Ammarin. Aina daftaru Ammarin? Sekali lagi ya, Khi. Iqra. Aina daftaru Ammarin? Jaid. Soal jawab. Wa ala maktabil mudarrisi. Wa ala maktabil mudarrisi. Tafadhal. Wa ala maktabil mudarrisi. Jaid. Ah, indaka jawab akhir ya Khil kirim. Anda punya jawaban lain? Indaka jawab akhir? Sudah dua kali kita menggunakan ala. ada jawaban lain Huwa fil ghurfati. وفي الغرفة أحسنت بارك الله فيكم وهكذا ثلاثة أنت يا أخي ثلاثة أين عاقبة المدرس نعم أجيب هي على المكتب Ah, kita sudah menggunakan ala sudah tiga kali. <laughs> menggunakan kalimat al maktab sudah tiga kali juga. Jangan pakai ala, jangan pakai al maktab. Ah, jawaban yang lain. هي Hiya, هي تحت المكتب hiya tahtal maktab. Ya, Ahsan. Barakallahu fikum. Ini kalau jawab akhir ya akhir karim, antum juga jawaban lain. هي تحت الشرير Hiya tahtas sariri, hiya tahtas sariri. Ya, ki- al hakibah tahtas sariri mungkin. kita tidak صحيح صحيح يا اخوان احيانا نقرا ونحن مستركلين على السرير ونضع الكتاب تحت سريرنا لا ما في مشكله Taib adif uh, antum lihat uh, latihan berikutnya. Adif al-kalimat al-ula ila tsaniyah. Adif al-kalimat al-ula ila tsaniyah. Ma mana adif? Sambungkan. Sambungkan. Al-kalimah kata, kata. al-kalimah maknanya kata, kata. al-ula Ah, mana al-ula? Al-kalimatul ula. Yang, yang pertama. Yang pertama. Al-kalimatul ula ila thaniya ila kepada uh, sambungkan ke kalimat yang kata yang ke kedua kedua al, al ula itu muannasnya dari al awal asania itu muannasnya dari kalimat uh, eh, al thani jadi al awal asani thani muannasnya al ula asania thaniyah misalnya al kitabul awal al kitab Apa mana ad darsul awal Pelajaran pertama. Ah, bilang az-zaujatul ula. Mana az-zaujatul ula? istri yang pertama Istri yang pertama. Ah, itu lihat al-ula dan awal. Faham tuh? Fahimna insyaallah. Barakallahu fikum. قد درسنا أستاذ Nah, Syekh. قد درسنا هذا في در- تمرين درسنا درسناه وقرأناه وفهمناه لكن نريد نراجع Min babil murajaah. من باب المراجعة kita sudah baca ini sudah kita pelajari sudah kita eh, apa eh, kerjakan latihan-latihan tapi mengapa, tidak mengapa <clears throat> Baik Kitabun atau lihat kitabun Muhammadun. Ketika disambung menjadi kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammad. Apa yang berubah di sini, Uh, tanda bacanya. Harokat akhirnya. Harokat, ah, harokat akhir pada Muhammad. Uh, huruf terakhir dari dua kalimat ini, dua kata ini. Kitabu. Awalnya apa tadi, kawan? Kitabu. Muhammadun. Kitabun. Kitabun. Lalu Muhammadin tadinya awalnya Muhammadun. Muhammadun. Kitabu Muhammadin. Nah, ini ketika disambung maknanya yang tadinya terpisah satu dengan yang lainnya kitabun buku Muhammadun Muhammad. Tidak ada apa namanya? Tidak ada kalimat yang eh, hanya satu-satu satu kata satu kata. Tapi ketika kita gabung, ketika kita, kita sambungkan Kitabu Muhammadin. Apa maknanya Kitabu Muhammadin? bukunya Muhammad. bukunya Muhammad. Artinya buku ini dinisbatkan pemilikannya kepada Muhammad. Muhammad. Jadi maknanya jadi jelas atau maknanya jadi berubah. Taib istamir ya akhi asani Qalamun hamidun. Hamidun. Taib. Qalamu hamidin. Qalamu hamidin. Ahsant. Barakallahu fiik. Ah, istamir ya akhi. Baitun ad Abbasun. Jaid. Baitu Abbasin. Baitu Abbasin. mana Baitu Abbasin ya, akhi? Rumahnya Abbas. Rumahnya Abbas. Kita kemarin kalau tidak salah baca ini bintun ya. Nah, ini, ini salah ini. Perbaiki ini. Wurfatun Aliyun. Tafadhal ya, akhi. Wurfatu Wurfatun Aliyun. Nah, jawabannya al jawab. Aliyun. Wurfatu Aliyun. Ali. Apa yang apa yang salah ikhwan? Ada yang kurang di sini? Aliyin. Ghurfatu Aliyin. Iya. غرفة علي أحسنت طيب تفضل دفتر سعيد نعم دفتر سعيد دفتر سعيد أحسنت استمر يا أخي الكريم منديل ياسر نعم منديل ياسر أحسنت استمر يا أخي الكريم قميص عمار قميص عمار ما شاء الله جيد أحسنت بارك الله فيكم استمر يا أخي الأخير سرير Khalidun. Nah. Sariru Khalidin. Barakallahu fiik. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, antum lihat di sebelahnya maktabun al-mudarrisu. Nah, sedikit berbeda ini ya, apa namanya? E, pola kalimatnya. Maktabun al-mudarrisu. Lihat antum lihat bagaimana apa yang diminta di sini? Maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Darisu. Hmm. Harokat huruf terakhir daripada dua kata di sini. Baik, kita coba. Antum. Anta yakin? wala anta? Wa anta? Man ala akhiran Evan? Siapa yang terakhir tadi? Mu'i. Anta yakin kiri? Miftahun Miftahun baitu. Sekali lagi. Ya, <coughs> Alhamdulillah. Sekali lagi, ya, akhi. Miftahun Miftahun Miftahu baiti. Nah, sekali lagi antum baca dulu soalnya miftahun miftahun al-baitu. Al-baitu. Uh, ah, al-jawab miftahu al-baiti. Miftahu al-baiti. Sahih ya, tapi tinggal antum sambung miftahul baiti. Miftahul baiti. Hasan. Selamat ya, akhi. Duk dukkanun at-tajiru. mana dukkanun ya, akhi Toko. Toko. At-tajiru pedagang pedagang hasan merawat, anta taturaji alhamdulillah dukan dukanul du, dukanut tajiru tajiri duka sekali lagi akhi dukanut tajiri ah apa yang salah ya kawan alifnya mat uh, ah, panjang taknya antum sekali lagi panjangan taknya dukanut tajiru tajiri sekali lagi dukanut tajiri hasan warahmatullahi Antum sudah pelajari Aslam Al-Qamariyah dan Aslam asyamsi ya kan? Karang. Di sini mulai nanti sekarang nih. Di sini sekarang fungsinya di sini. Tidak benar antum bilang dukanul tajiri. Lah ada khata'un kabir toban. Ini salah besar. Manfaatnya antum lihat sekarang di sini. Istamil akhir karim anta Baitun al-muhandisu. Nah. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Istamil akhir karim. Ismun al-waladu. Ismul waladi. Jadi istamir. Kitabun Allah. Nah. Kitabullah. Kita ah, antum kasih harokat Allahnya. Harokat. Kitabullah. Hi. Hi hu oh ha. Kitabullah, kitabullah, kitabullah. Kita mana antum? Ha? Kitabullah. Kitabullah. Ahsan. Fadal ya akhir kirim. Baitun. Ah, la ya. Antum lihat sekali lagi. Bintun hmm. atib. Bintun at. Ah, mahadir. Pintun يا أخي؟ Mana الطبيب ya معنى Dokter. Tabib. Dokter, tabib. Nah. Bintun, mana bintun? Anak perempuan. Anak perempuan. Ahsan tabarakallah. Ajib, ajib, jawab. Pintu atau bibi. Jangan dipisah, Anda minta sambung. Pintu. Sahih, teruskan. Pintu bintu atau bibi. Hmm. Antum masih putus, antum masih putus. Bintut tabibi. Bintut bibi. Ahsan. Hayakumullah. Baik, anta ya akhir. Miftahun as as-sayyarah. As-sayyaratu. Sekali lagi ah. as-sayyaratu. as Nah, untuk lihat sudah kita di minggu kemarin. Dua pekan lalu tapi masih banyak ya yang agak sulit untuk membaca. Tapi tidak apa-apa. Istamir, teruskan. Mif miftahus sayyarat sayyarati. Ah, antum ulang lagi jawabannya, akhi. Miftahus sayyarati. Ahsant. Terima kasih. Iya, kita buka bagi para pendengar yang ingin membuat interaksi langsung Anda bisa menghubungi di 8233661. Kembali kami sampaikan kepada para pendengar Anda bisa menghubungi di 8233661. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Abu Muhammad Tikara. Abu Muhammad, uh, ke kitab, kalau kitab mewujud indakum, ada bukunya antum? Ayah. Nah? Nah. Baik. طيب آه، اقرأ أنت التدريب الثالث Ay. At-tadribul التدريب الثالث ayat pelajaran perhatian berapa itu Pak? tiga. طيب di bawahnya berarti اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمة sudah kita baca nih kan ya ikhwan? Nah, طيب, kita ingin percepat Istamir ya akhi Fadal Abu Muhammad Iqra waktub madabtil awahiril kalimat. طيب antum paham yang diminta insyaallah kan? Babul madrasati. Ahsan Himaru rajuli. طيب Baitu hamidin. جيد Sayyaratul mudiri. جيد Mindilu ammarin. ما شاء الله Ismu talibi. مم، هذا سهل بالنسبة لك يا أخي Baitullah. آه sekali lagi akhi Baitullahi. جيد Fi kitabillahi. نعم Min <clears throat> baitil mudarrisi. نعم Ala maktabil mudiri. طيب Abu Muhammad antum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Pernah Ustaz. Ah, masya Allah. Terlihat Ustaz, jelas. Aya, ana ujarrib ibni asal طيب فضل Ay, فضل ay, fadar. Fikri. Halo, السلام Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, siapa namanya ini? Fikri Fikri kelas berapa? satu. Kelas 1 SD. Iya, Masya Allah. Baik, silakan. Bisa Fikri ya? iya. Yang mana Fikri? Terserah Fikri yang milih. Mau baca yang mana? Latihan kedua apa latihan ketiga kayak Abi tadi? Atau latihan sebelumnya latihan dua? Latihan kedua. <clears throat> Silakan, tafadhol. Kolamun hamidun, tafadhol. Kolamun ham Kolamu hamidin. Jaid, itu jawabannya. Bagus, teruskan. Baca dulu soalnya, baru setelah itu jawabannya. Baitun abbasin. Nah. Baitu abbasin. Jaid, terus istimewa. Gul, gulfatun aliyun. Nah. Gulfatu Ah Ahsant. Daftar Sa'idun. Ah dibaca dulu. Daftarun Sa'idun. Naam. Daftar Sa'idin. Masya Allah. Teruskan. Mindilun Yasin. Jaid. Mindilu Yasin. Ah, sekali lagi. Mindilu Yasin. Yasirin, raknya diperjelas. Yasin. Baik, istanir. teruskan. Komisun ammaun. قميص أماء ممتاز سعي خالد سعي خالد Sekali lagi. Saya saya Khalidin. Muntaz. Barakallahu fikum. Cukup? Masya Allah. Jazakallah khair. Ya, cukup ya, Fikri? Ya. Ya, jazakallah khair. Baik. Silahkan bagi para pendengar yang lain yang ingin berinteraksi langsung atau bisa menghubungi di 8233661 Baik, kita angkat ada penelpon Assalamualaikum Dari mana? Dari Umur Rafi Di Kami Anggrek Iya Umur Rafi indaki kitab Alkitab eh, mewujud Iya, nah Baik uh, eh, Iqra' at-tadrib rabi Qara'na at-tadrib rabi Sudah lagi ikhwan Sudah kita bacakan latihan keempat Quran. Bal. قرأنا طيب استمر تفضل أم رافي latihan keempat اقرأ halaman 28 اقرأ نعم أين أين بيت المدرس نعم هو بعيد Jadi terjemahkan dulu Ummu Rafi. di mana rumah guru Hmm. dia jauh Dia jauh, masya Allah. Istamir. Al-Qur'anu kitabullah Al-Quran. Sekali lagi Ummu. Al-Qur'anu kitabullah Ha atau hi atau hu. kitabullahi Mumtaz. Istamir. Teruskan. Al-Ka'batu baitullahi Ahsan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullahi Mumtaz. kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri Ahsan. هذا صح بالنسبة لك يا استمر. kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri نعم صحيح استمر. hadza baitu hamidin wa dzalika baitun khalidin Ah, sekali lagi. وذلك Wadhalika baitu Khalidin. Hasan. Ibnu Ammarin Ibnu Ammarin Talibin wa Ibnu Yasirin Tajir. Sekali lagi Ummu, Ibnu Ammarin Ibnu Ammarin to, Talibin wa Kenapa Talibin? ya. Ya benar, Talibun. Ah, Ibnu Ammarin Talibun wa, wa Ibnu Yasirin Tajirun. Wa Ibnu Wabnu jiru. tajirun. Tajirun ahsan. Yakfi. Barakallahu fikum. Masya Jazakallah khair. Cikap ya, Umu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik, bagi para pendengar yang lain, silakan kami berikan kesempatan di 8233661 dan nanti bisa membaca nas yang ada pada halaman ke halaman 28 nya di 8233661 kita angkat kembali assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ummu Ihsan di Kerangan. Oh iya, taib. Ummu Ihsan, sering sepertinya kita dengar Ummu Ihsan ini. Iya, Alhamdulillah. Ummu Ihsan pernah belajar bahasa belum ya, Belum, baru nih. Baru sekarang Ummu ya, Masya Allah. Iya. Tapi bagaimana Ummu setelah Ummu mengikuti pelajaran kita ini ada kesulitan? Alhamdulillah. Baik. Tadinya nggak bisa nulis haza aja, nggak bisa. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada manfaat besar, Alhamdulillah. Ini yang kita harapkan. Baik. Ya. Stamir, diteruskan Ummu yang tadi bagian terakhir tadi yang dibaca sama Umur Rafi sebelumnya? Sampai mana Wabnu Yasirin Tajirun ada nomor 8 di situ. Nomor 8. tajirin Baitul Mudarrisi Sogirun Nah Wa Baitul Tajirin Tajirin Tajiri Kabirun Hasan Hasa Miftahu Sayyarati Jayid. Ibnu hmm, Sekali lagi Aina Miftahul Baiti Nah Man anta ya waladu? Ya, walad ben... ahsant. Ana ana ana benu Abbasin. Ahsant. Wa benu man huwa? Huwa benu Khalidin. Ahsant. Aina masjidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi Ummu, aina? Aina masjidur Rasulillahi? Ah, aina masjidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam? Aina masjidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nah. huwa fil madinatil munawwarah Ah, di, di, ini dihidupkan umum karena fotonya huwa fil madi, huwa fil madinatil munawwarati Hasan bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati sekali lagi wa bintu bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Masya Allah. Taib, barakallahu fikum. Cukup, jazakallah ya, khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita masih berikan kesempatan kepada para pendengar yang lain di 823 3661 kita angkat kembali di belakang Umu Ihsan dari Keranggan. Taip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Harun di Jatimulya. Jatimulya Bekasi ya? Iya betul. Taip. Pak Harun, maka Alkitab. Nah, nah. Taip. طيب اقرا عن هذا اقرا ال- الحد الاخير انفا انتم baca batas terakhir tadi Ismul mudar mudarris ya, Pak. nah تفضل Ismul mudarrisi Sya'idun wasmul muhandisi Khalidun. احسنت Ammut ammut talibi ghaniyun. نعم Babul masjidi maftuhun. جيد Wa babul madrasati Mughlaqun. Mughlaqun. Ma mughlaqun? Tertutup ya. Tertutup. Ahsan. Istamir. Qala. Khalu. Qala. Khalu Hamidun Fakirun. Sekali lagi Akhil kirim. Khalu Hamidin Fakirin. Fakirun. Fakirun. Ahsan. Syayaratu Abbasin fi syari'i. Nah. Ibnu man anta. Ana ibnul mudarrisi Naam. Aina al-kalbu Naam. Huwa tahta sayyarati Sekali lagi huwa. Huwa tahta sayyarati Ahsan. Antum pernah belajar bahasa sulbunya? Eh sedikit-sedikit Ustaz Masya Allah. <laughs> Baik, syukran Harun jazakallah khair. Afan, afan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب هنا آه، في هذا التدريب latihan ini يبدو أن فيه آه، بعض المفردات الجديدة Nah, Ustaz. sepertinya di di nas ini di latihan keempat ini ada beberapa kosakata yang, Yang baru. طيب آه، نقرأ فاحد واحدا فواحدا ثم نبحث آه، الكلمة الجديدة هذه. Kita baca satu-satu lalu kita cari mana yang baru. Anta iqra ya akhi minka anta? أين بيت المدرس هو بعيد Nah, ada kalimat baru di sini, ikhwan? Enggak ada. Iya. Istamir, teruskan. القرآن كتاب الله Baik. الكعبة بيت الله Nah, antum yang di studio, kalau ada kalimat yang tidak dipahami segera berhenti, tak ta tanya, tanyakan segera. Fadal. محمد صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم رسول الله Hmm. Ma mana Rasul? utusan Rasul. Allah. Utusan. Baik, istamir. خرج المدرس من غرفة المدير Nah, ada kalimat baru di sini? La. Baik, istamir. هذا بيت حامد وذلك بيت خالد Nah, ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر nah antum lihat di sini. Ada yang unik di sini. Ketika antum baca ibnu di awal, alifnya jelas Jelas. ibnu. Tapi ketika dia eh, didahului oleh kalimat eh, sebelumnya, lihat wabnu bukan wa ibnu. Wa ibnu. Nah, nanti antum akan pelajari ada namanya alif yang di situ ada hamzah. Hamzatul qata'nya ada hamzatul wasalnya. Tapi nanti insyaallah tidak tidak kita bahas pada hari ini. Istamir. Baitul mudarrisi saghirun wa baitut tajiri kabirun. Nah, mana saghir ya ikhwan? Kecil. Kecil. Wa kabir? Besar. Besar. Sant. Barakallah. Istamir. هذا مفتاح السيارة أين مفتاح البيت؟ ما معنى مفتاح البيت؟ كونش روما مفتاح السيارة كونش موبيل أحسنت مفتاح المكتب كونتي perpustakaan مفتاح المكتب kunci ميجا kunci ميجا طيب استمر من أنت يا ولد نعم كنا waladu bukan ولد ada waladun bukan eh, kenapa waladun bukan waladun karena ada iya ya, harfun tidak ada harfun ada huruf huruf uh, yang biasa dipakai untuk memanggil ya, ya wahai nanti insya Allah kita tambah nanti setelah kita sampai bagian nahwu Istamir teruskan ana ibnu abbasin nah wabnu wabnu man huwa nah huwa ibnu khalidin huwa ibnu sini ada tanda seperti seakan-akan ada dhammah ini bukan bukan bukan tanda dhamma ini, antum harus jeli. Nah. Ini seakan-akan di atas alif ini di kalimat ibnu seakan-akan ada dhamma, tapi ini bukan dhamma. Nah, ini antum kalau lihat uh, mushaf yang terbitan uh, Saudi Arabia antum akan temukan ini sering tanda ini dan beberapa orang kadang ketika <coughs> mengganti mushaf dari mushaf Indonesia ke mushaf Timur Tengah kadang kesulitan dibaca di sini. Antum alhamdulillah semua tidak masalah. istimewa أين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أخي اسكال أخي الكريم صلى الله صلى الله صلى الله طيب استمر أين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو في المدينة المنورة طيب طيب يا lain baca أنت يا أخي الكريم تفضل اقرأ بنت بنت محمد بنت Hamidun. Ah, saya ikhwan bacanya begitu? Khata. Bintu hmm. Hamidu fil madrasati. Bintu Hamidin. Bintu Hamidin fil madrasati wa, wa bintu Muhammadin fil ha, fil jama'ati. Ah, fil fil jami'ati. Jami Nah, lain beda antara jamaah dengan Jami'ah. jami'ah. Oleh jamaah ya kumpulan orang kalau jami'ah Universitas. perguruan tinggi atau universitas baru. Istamir. Teruskan akhi, anta ya akhi. Mu'i. Masmu? Mu'in? Mu'i. Mu'i. Fadal ya akhi, Mu'i. Mu'in. Ismun mudarrisi Sa'idin هذا أول مرة يشترك نعم معنا Ustaz. Wah, Marah. مرة واحدة طيب بس- لا بس استمر اسم المدرس Ismun mudarrisi. La ismul mudarrisi. Ismul mudarrisi Sa'idin. Sa'idun. Sa'idun. teruskan teruskan. Wasmul Wasmul muhandisi muhandisi Khalidun. Nah. Baik, ustaz ya. Amma hmm, hmm, hmm, kenapa amma? Kenapa amma? Ah. Kita belum belajar belum belajar yang fathah. Semuanya kalau bukan tanwin, doma tanwin atau kasar tanwin tidak ada amma di sini. Ammut talibi. Ammut talibi mubasyaratan, bukan amma. Ammut talibi. Ammut talib am, ammut talibin ghaniyun. Antum sekali lagi bacanya ini. Am ammut talib am ammut talibun Ghaniyun. Ah, ma huwal khata' Apa salahnya di sini? Amut talibi. Sekali lagi, akhi. Amut talibi ghaniyun. Hmm. Babul masjid masjidin maftuhun. Kaidahnya hmm. jika ada alif lam, jika alif lam ada di satu kata, maka tidak mungkin ada tanwin setelah itu. Al masjidu kan sudah kita bacakan. Masjidun. Tapi kalau al masjidun saya kan al masjidun halo Sekali lagi, Akhi. Babul masjidu maftuhun. Ah, sudah benar. Tidak tidak apa? Tidak tanwin, tapi apa salahnya? Harokatnya bukan toma, tapi kasroh. Babul masjidi maftuhun. Tapi istimewa ya, Akhi. Wa wa babul babul masjidi maftuhun nah. wa babul wa babul mudarris. Ah, Wababul Wababul mud, madrasati muklatun, Muglakun. Mana muglakun? Nah, ini dua kalimat. Ini kata barunya. Mana muglakun? Tertutup. Tertutup. Tertutup. Istamir. Ha. Hmm, ini kata baru. Ini kata baru. Halu. Halu. Tidak ada tidak ada fatwa di sini. Jangan jangan kasih fatwa di bid'ah. <laughs> Halu. Halu Hamid hamidin Khalu hamidin fakirun. Ya, baik. Mana khalu ya, kawan? Khalun. Ah, paman. Paman. Tapi di sini paman dari pihak ibu. Ibu. Nah. Karena kalau paman dari pihak bapak dia ammu. Nah, sudah kita lewat tadi ya. Belum kita baca tadi ya. Iya. Ammu talibi. Ammu dan khalu maknanya sama, paman. Tapi hmm. dalam bahasa Arab dibedakan antara paman dari pihak laki-laki dan paman dari pihak perempuan berbeda istilahnya. Kalau paman dari pihak ibu ini dia khalun. Apa ya, Khalun. khalun. Tapi kalau paman dari pihak bapak amun. Amun. ini penting, ini penting. Misalnya antum ketika belajar ilmu faraid, ilmu waris misalnya. Istilah ini penting. Amun apa khalun? Paman. Paman saja tidak cukup. Harus jelaskan Ya, apa ini paman dari pihak bapak atau pihak dari pihak dari ibu? Apa pengaruhnya ikhwan dalam ilmu, ilmu faraid? Kalau ini dipaman dari pihak bapak, maka dapat <coughs> dapat warisan, termasuk daripada ahli waris. Khalun bukan sama sekali ahli waris. Ini bedanya. Sehingga kalau antum bilang paman saja, ini masih perlu penjelasan lebih lanjut. Paman daripada lagi pihak paman dari pihak ibu. Kalau kita sama saja kan tidak ada beda. Paman sudah. Ini diantara keistimewaan bahasa Arab. Istimewa ya, Antara akhir kirim. نعم. سيارة عباس في السارع نعم ابن آه، هذا كلمة شارع ما معنى الشارع جالن جالن أو جالن جالن جالن أحسنت ابن من أنت أنا ابن المدرس أنا أنا ابن المدرس أحسن استمر أين الكلب هو تحت السيارة huwa tahtas sayyarat. Ahsant. Antum lihat di sini sudah mulai uh, sedikit demi sedikit semakin kompleks. Naam. Sedikit demi sedikit makin kompleks. Uh, eh, lama kelamaan sungai yang antum masuk ini mulai dalam. Tadi kita di awal di awal belajar kita baru menginjak tepi sungai. Sekarang kita sudah mulai dikit-dikit masuk uh, betis sudah masuk lalu mulai ke terus ke atas terus sekarang sudah mulai kalau saya bisa berpikir sudah mulai masuk ke pinggang ini oh, air sudah setinggi pinggang jika tidak antum tidak murojaah artinya tidak mempersiapkan diri dengan belajar berenang sebelumnya maka antum akan Kalau ah kelelep <laughs> la haula wala quwata illa billah maka kuncinya harus murojaah pendengar roja di mana saja Anda berada, bagi antum, bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami, kembali kita lanjutkan uh, kajian bimbingan bahasa Arab yang dipandu oleh Al Hamzah fadhallahu taala. Pertanyaan ada yang masuk ya. Ya berkaitan dengan penyebutan ummu Ustaz. Apakah bedanya ummu dengan ummi dan ummah? Kemudian bagaimana hukumnya suami yang memanggil istrinya ummi? Ummu asal katanya ummun. Asal katanya ummun dengan tanwin. <clears throat> Ketika antum bilang ummi di situ ada huruf yang antum tambahkan ada ya setelah kalimat mim ummi dan kalimat eh, atau huruf ya yang antum tambahkan di situ maknanya ana ummi artinya ummu ana ibu saya ummi kalau ummah itu nanti pembahasannya ketika nanti belajar tentang harfun nida nanti ada penjelasan tidak sekarang nanti akan bikin antum sibuk dengan sesuatu yang antum belum saat yang Hai. untuk sibuk di situ Baik, rupa mayakfi. Wah, kita tutup, kita cukup pesan sini dulu. Nanti insya Allah e, pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan latihan-latihan berikutnya. Di sini sepertinya e, sebagai penutup nah, perhatikan <clears throat> ikhwan dan akhwat terutama yang pernah pernah atau belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya mengalami kesulitan di membaca. Ini ini ini hal yang wajar, tidak mengapa, tidak masalah insyaallah. Jadi bukan satu hal yang jadi penghalang atau jangan sampai menjadi apa namanya antum uh, sedikit tidak bersemangat. Ini, ini tidak tidak benar biasa jika belajar maka pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka eh, kuncinya, kata kuncinya apa ya kawan? Yang sering ulang-ulang. Muraja. Muraja, alhamdulillah. Ini harus ditanamkan dalam pikiran antum semuanya. Muraja penting ya kawan. Hatta ustadz sekalipun orang yang sudah dianggap ustadz yang hafal Quran atau hafal banyak hadis tetap harus muraja. Ini penting. Tentu kita semua lebih e, ditekankan untuk muraja. Baik, demikian. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang. Eh, latihan-latihan berikutnya. Ana tutup subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.